akan miskin ini sudah wakiat terus kok tetap miskin. Wah, malah nek malaikat terus sampean malah. Tambah suwe tambah nek. Perkara ini uh, piye? Uh. Apa hubungan dari rezeki surat apa? Wakiat. Pemenang macam niat gue dari rezeki. Pikirannya malaikat tuh oh, ingin agak kependok rezeki ramadhan apa? napa? Wakiat. Berarti dia Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kultu nih, Sing wonten teng garis sing ben kemangke iki kultu ada dari karwa Tabrani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini garis kelima ki saking atas berarti. Kultu wa kadzalika rawahu Tabrani fil kabir wa jami'an Inna nabiya Allahi Nuhan nama hadaratul wafat Qala libni ya bunaya inni musika faqasirun alika alwasiyah Inna nabiya Allahi Saat temen nabi ini Allah Ta'ala Nuhan Rupanya nabi Nuh lama hadaratul sana hadir hu nabi Nuh Fa'al wafat wa wafat Nabi Nuh pas berdeka kapundhut kala jauh sapa libni himareng maring anake Nabi Nuh. Nah ya. Ya anake Nabi Nuh kata, ini sing tidak ya sing bener. Ya bunaya go anak insun ini musika. Ini saat temen insun musika iku wong sing hati siro. Fakos siro mongko te insun wong sing ringkes ale ka ngatasi siro ala Allah siat ing wasiat. Aku hati kuwe tapi ringkes. Wa amuruka. Amuruka perintah insun ka insiro, bisnya ini kelan perkara loro. Wa anha kalan nyegah insun insiro ing anisnya ini saking perkara loro. Aku wis mati dadi nasihatku ringkas simpel sing praktis. Ku kowe tak perintahno barang loro, tak cegah sangko barang loro. Amuruka merintah ingsun ka ing sira bila ilaha illallah kelawan ngiyakini utawa ngerteni la ilaha illallah. Ngerteni. Falo annas sama wati sab'a umpama sak temne pira-pira langit al sab'a ingkang pitu wal arodi nalan pira-pira bumi asab'a ingkang pitu wudi naiku den letakno apa asama wat lan arodin fi kifatin to fi kafatin ngoten dia iso maca kafan napa kifat sami fi kifatin ing dalam siji timbangan siji mata timbangan wala ilaha illallah lan den letakno apa la ilaha illallah fi kafatin ing dalam siji timbangan sing liya larot jakat yaktene ngungguli apa la ilaha illallah bihinna kelawan samawati watisab ilan arodina sabi Lau anna samawati um-, umpama saat temne pira-pira langit asap akang pitu Walau aradina lan pira bumi asap enggang pitu. Karena tiku ana asamawat lan aradin ku halakotan. iku rupa bunderan. Bunderan pokolongan kolongan mubhamatan ingkang gak jelas. Maksudnya umpama barang gak ketok kabeh wae langit bumi ko somat guna mongko bakal menghancurkan to ngalah Guna ing samawatan aradin wala ilaha illallah wala ilaha illallah. Wa usikalan paring wasiat ingsun ka ing sira. Kowe tak paring wasiat di subhanallah bihamdi. Kowe sering maca subhanallah wa bihamdi. Fainaha innaha mengko sakjane subhanallah bihamdi ku salatul khalqi dadi salate makhluk kabeh. Wa bihalan kelawan kalimat subhanallah bihamdi yurzaku den rezekeni apa al khalqu makhluk. Wa an hakala nyegah ingsun ka ing sira anil kufri saking kekafiran. Wal kibrilan kesombongan, maksudnya sombong anti kebenaran. Kila den daun apa ngene ya Rasulullah, mal kibru. Sing darani sombong menapa? Ahwa ana ta te kibru niku ayakuna. Yen ta ana iku lirajuli kedhe wong lanang apa kulatun. Apa pepaes hasanatun kang bagus. Yalba suha ingkang nganggo sapa rajul ha ing khullah. Wa farasun lan jaran ta tunggangan utawa mobil cara saniki jamilan kang bagus. yuk jibuhu engkang gawakno bu eng rojo lopo jamalhu api faros apa sing darani sombong tiang berpenampilan baik berkendaraan baik kalau ada wasa ora iku ora ora ana kaitane be sombong al kibru tekang aran sombong ini kita arif sombong sing hati hati sohai al kibru tekang aran sombong iku antas faha yento membodohkan siro atau antusafiha yento bodohno siro kabeh bodhokno al haqqo ing barang hak. Al kibru kang arang sombong iku antusaf fiha yen tong goblokno sira to membodohkan sira al haqqo ing barang hak. Wa tahumison nas. Wa tahmiso lan nyepelekno sira. Kowe nyepelekno annasa ing manusia. Warwa Ibnu Abi Syaibah min hadits Jabir. Ala alikum alaikum ma allamanu khod Terus niki wae ngaji kula akhir-akhir ini yang ngaji mau tasbih terus apa malam di bulan 10 satu apa pokoknya tanggal 10 terus kalau semua ulama itu sepakat 10 itu ada tiga sing api e Ramadan niku teng akhir nah api itu hijrah teng awal terus wal fajri wal ayali napa asar niku binisbat ning hijrah niku awal berarti 1 sampai 10 napa hijrah Nah, nisbat batang Ramadan itu 20 sampai nopo 30. Nah, sehingga ketika saya ratakan dani mana bingung. Soalnya mau nusik. Senang ada kok ilmu agak yang kurang jelas. Tak ingat cita tasbih. Jadi kalau itu akhir-akhir ini sering usul yang jelas ini sampean ben ngerti nopo aturan aturannya Allah Subhanahu wa taala musal sal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten nggih, terus Nabi Nun jadi anak kata, sing beling jenenge kanan masyur, sing ra beling nggih kata. Nabi-nabi nggih gak ada rata-rata gak ada turunan kata. Nah, niku riyen zaman nabi-nabi niku wasiat kena mungkin maca tasbih kan maca la ilaha illallah kan ngerti maksudnya. Kan ngerti. Tak ngerti ku nak isane dibantu ulama nggih dibantu. Atas kula ngertine nggih keng guru-guru kula, keluarga kulo, ngantos duki Rasulullah. Nggih boten jumlahi, saat ini mawon cok, era goblok iki apa wae sithik iku jumlahe, maca jumlahe sakmene. Iki kula terangno nggih. Terus niki kitab sing kula waca niki Sarah Ihya, terus niki kitab kitab Ithaf Sadat Al-Mutakin, Sarah Ihya Ulumuddin. Ihya niku rata-rata dicetak 4 juz. Patjus jus ini pun kakuati empat jus ini sampai khatam salimi pot lalu patang kok disarai sobeng sarai paling empat belas jus Waktu itu tak sinau nih kan, nanti mau di murid kok, mas. Cara orang ikhlas tak pol rugi nih. Kita 14 juz, tak sinau. Eleng loh maksudnya, eling, eling. Kakak ini eling. Ya orang apa apal buat eleng, macam kalau aku tak sinau di tenan. Gue tak cina tenan, gue tenanan lo. Lo nanti dijajahi bapak ngeten, gue sampe ke dana dulu. Sampai gue alim gue aku lagi oleh nentang. Nah urung sanot sih. Sampai naik sepodo alimin, gue angkal lo. Entah. Kalo ring dijajahi bapak ngeten, sing sering dijawon. Hah? Urep iku pokoknya anut. Jadi gue ngaji, kusti kalau niat katus niate kekasih kekasih jenengan. Langko satu Qadir dhewe ku yang rapati pati iso, isane iku ya mergo anut Kanjeng Nabi. Kabeh ulama iku pikirane ya ngrasa ora iso. Isane ku anut sinten? Kanjeng Ketika bapak wafat dan pulau tak niki ngalami macam-macam. Ngalami macam-macam. Sahabat yo ya duwe, utang yo ya duwe, masalah yo ya duwe. Prestasi kata. Ora koyo rugen masalah tok ora ape. <laughs> Ngono iku kate aturan ngene mboten napa. Dadi wong yo ngitung kasuse tapi yo ngitung napa prestasi. Kulo yo desa kuat yo duwe kasu, tapi prestasiku oh, oh, jauh lebih banyak. Susah lah cara dihisap ngono napa. Angge tak misalnya kalau niku hadis apal ribuan terus dituso sithik ora sak uprit ngoten to. Lah sampeyan nu hadis rapal arep baina wae lam yajri wae. <laughs> Terus dituso. Mana juga pidato untuk dua malah. Ilmu sithik kon untuk, entuk duwe. Mau sing ilmune akeh rapat entuk. <laughs> Salah desa. <laughs> Malah napa? Desa tok lah iya. ilmune sithik untuk, tak entuk. Sing ilmune akeh rapat tapi ya, sing alim iku sadar iku jembare rahmati ya Allah. Dadi ora usah gelo nemen-nemen iku bukti jembare. Artinya ngeten. Nak sampean maca hadis to maca dawuh ulama, iku sampean di pikiran kaya pikirane ulama. Minimal ngoten. Kalau kalian ini malah ya, sampean para pangeran. Kowe nak sering maca kitab, utawa nak iso maca tak bantu tak wacana, tak maklari pun kalau dugi mediasi. Kau sampai ajar mau kalau ikhlas kurang kok sembuh suaraku. Nak kue sering maca kitab sing didhawono Rasulullah atau ulama atau sahabat. Berarti kita cara pandang sing koyok ulama. Saling nyebut Nabi keduren ya ulama. Sehingga mindset Anda, pikiran Anda, rasa Anda ini rasa ulama. Kalau nak termasuk wong alim niku tiap sinau niku ngakoni nak ulama itu banyak benten, wong biasa niku benten. Kados sekolah akhir-akhir niki mungkin sekitar 10 tahun terakhir. Kalau niku sering sinau kitab Arisala Al-Qusairiyah. Niku kitab buyut-buyut kula. Kulo untuk wasiat ing buyut-buyut kula kula gadah. Niku carane seneng pangeran kula nggih tambah karena itu tadi baca baca cara senengnya wali-wali dulu. Ini nanti saya jelaskan menyangkut baca tasbih. Nanti sama dengan perasaannya ulama. Abu Yazid Al Bustami nak wiridan buatan selalu bilang subhanallah buatan. Nak wiridan nungetan sing dadekno dekne usul ning Allah. Ya Allah, mal bu, to mal ujbu sami iki laisal bu, hubila wa inna mal aja bu hubukan. ana abdun fakirun dalilun muhtajun ilaika jadi nak pulau nyembah jenengan itu wajar saya ini kan butuh jenengan makanya saya sujud pada jenengan itu wajar pulau butuh jenengan Orang tuh kalau butuh makan itu kan nurut mbek Karena digaji, kon ngepel yo gelem, kon nyapu yo gelem karena butuh karena apa? Butuh. Jadi saya sujud jenengan itu normal banget, sujud ning jenengan normal banget. Saya kan aneh jenengan, kok ngekei kula alasane nopo jenengan ra butuh Sehingga dengan perasaan ini kita ibadah kayak apa ekstrimnya, kayak apa banyaknya itu kamu akan menyepelekan atau tidak ujub dengan ibadah ini. Karena kamu merasa normal, karena Anda butuh. Dan Allah ngasih kita sekecil apapun itu hebat, karena Allah tidak Ya contohnya di kehidupan nyata. Sampai jalan-jalan di Jakarta. Ketemu orang yang nggak kenal Anda, tidak butuh Anda. Lalu orang ini sekedar menunjukkan alamat yang Anda cari. Anda matur nule agak berbeda, Perkara ini, wah, wah, nggak yang ngono. Aku diterno, digunjakno tuh alamat yang saya tuju. Karena orang itu tidak tidak butuh. Lah Allah ora butuh menungso, tapi tetap mengasih rizki, mengasih apa saja. Sehingga dengan perasaan ini mahabbah kita sama Allah itu naik total. Mereka ngerti. Gusti, kulo nyibak jenengan itu wajar, normal. wajar kulo butuh jenengan. Sing buatan normal, sing di atas kenormalan, sing gak terkirakan maksudnya. ku jenengan kok ngekei kulo alasan ini nopo. Jenengan rabu toh kok ngekei kulo. Umpama jenengan ra ngekei ya ora masalah kan bagi Anda, bagi kau wong ndak. nopo Jadi tasbihnya sinten aku yakin nopo Agus Sehingga dia bisa usul bisa usul karena cara berpikir benar. Nah kita kan boten nyebab pangeran bariku mau coba donga sama ini duha terus boleh rezeki tetap gak oke. Wah, oh, mulai nyoal. Katanya Gusti. <laughs> Namun mau coba wakia itu udah akan miskin. Ini sudah wakia terus kok tetap miskin. Wah, itu malah nek malaikat terus sampean walan. Tambah suwe tambah nek. Perkara ini piye apa hubungan dari rezeki mbek surat apa? Wakia. Pemenang macam niat golek rezeki. Pikirannya malaikat tuh, oh, iki agak kepengen untuk rezeki ra maca napa? Wakia. Berarti dekne golek dhuwit orang golek wakia. Ora dari hikam ora kena azab wis apik wong ngono kuwi ora apa. <laughs> Kok kepen sugih kelas e ora kena azab wis. Ora kena azab wis napa apik. Jadi kalau ceritanya pikiran ulama. Sehingga Rasulullah nak ngajari Sayyidah Aisyah niku ngeten. Kowe jaluk kan rawan salah, nerangno pangeran ya rawan salah. Jadi Aisyah itu diwari kanjeng Nabi. Ini as'aluka bima salaka fi abduka wa nabiyuka Muhammad. Semuanya kula jaluk jenengan Gusti persis seperti sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Wa astaidu bika mimma sta'adza minhu habibuka nabiyuka Muhammad. Kula nyuwun bawruksa jenengan apa yang nabi jenengan minta bawruksa. Pun ngoten mawon. Karena kalau kita menjelaskan Tuhan, jangan-jangan salah. Jangan-jangan apa? Biasanya contoh cerita tentang hikam nu hanya satu cerita, tapi ini mancan contoh paling luar biasa. Masyur kan hikam mencontohkan itu. Ada seorang wali, wali amatir, wali amatir, suwanangnya pangeran terana. Tapi saking miskinnya dia ku tiap butuh mangan itu kudu kerja manol di pasar. Jadi amal, amal itu manol terusan. Bariku untuk sepuluh orang piring, sak piring, di mangan, bariku sholat. Tengah situ sak manganan sholat. Sesi itu kok Gusti, jenengan nak ngertos kula niku hobi sholat, hobi ibadah. Tiga gara kiri, kula niku kedah kerja manol. Nah, jenengan kan bisa ngasih rezeki saat apa kerja. Walhasil memang disebadani. Ada satu peristiwa dia itu dituduh nyolong. Walhasil intinya terus di penjara penjara itu untuk ransuman, suwe <laughs> untuk ransuman. Kau deh, itu jual rezeki sing tanpa apa? Protes deh. Gusti, kenapa jadi LP maksudnya? pakai rasi siapa? kan kamu nyari rezeki yang tidak kerja gigi. <laughs> Mungkin dia ketur salah penjelasan, <laughs> tapi itu nyata di hikam. sih. ya kan dia juga kerja sih. Untuk rezeki sing tamu nopo? Kerja. Uh, kulo niku rada kecelakaan terang niku. kecelakaan tenan. Artinya kecelakaan itu saya nerangkan itu memang fisika ada betul cerita itu ada. Tapi rata-rata murid itu lebih kreatif bang gurunya kalau masalah ngawur itu. Oleh <laughs> itu sekarang itu ya saya tidak tahu kalau dunia internet itu tidak tahu saya. Sekarang itu rame guyonan juga. tadi. Jadi, orang itu ingin kaya gitu. Gusti kalau nunggu pengen kipas kipas no juga itu terakhir dari bakul sate. Saya nah, tidak tahu itu sampai ada buku gitu ya, kreatifnya gitu. Dari alasan ini gue gitu, materinya saya tarikan dari makalah jaringan oh cangkem. ada dari sate protes. Gusti saya itu maksud saya ndak ini Gusti. Saya ingin jadi orang bisa ngatur orang-orang kaya. ini pikirannya itu wong sangat ngatur orang suka bu. hebat. Jebule malah jadi tukang parkir. <laughs> Itu kan orang bawa alpat, bawa apa kan diatur. Ya, tukang ngal. Terakhir ini protes, gus simpul gus timur, ngatur orang suka ya, juga enak. Saya ingin di sekelilingnya wanita-wanita cantik. Terakhir dong, ditetir bakul saya <laughs> Mergo aku sayur tiap ning rumah nek sendiri. tak saiki kudu ngrubah. Donga aku itu bahaya iki mulane. Wah, berarti Wah, saya itu nggak ngerti itu kalau sampai terus jadi seliar itu saya dah tahu. nah, itu murid lebih pintar di bang gurunya gitu. Padahal kalau di hikam tadi mana ada cerita itu tadi salah salah dulu. Nah kemarin tanggal mulai tanggal satu Dhul Hijjah gitu tadi walayalim nopo asher itu saya ngaji terus. Ya biasanya yang ngaji cuma rontok nopo dosennya ditambah karena baik giling-gilingan, kalau yang dijajahi bapak, dijajahi guru-guru kalau Pokoknya tanggal sing cara Allah istimewa, aku itu giling-gilingan. Sing biasanya sudah kau sewu, jadi rong Biasanya sak juta, sak juta romatus. Wah, giling-gilingan nono beda nih. Paham kan ya? Biasanya sholat kopiah ya kopiah. biasanya nggak mau bojo ya suayang mesra paham kan ya. nah iso nah iso dipaksa <laughs> lah nganti mesra dipaksa ya sebab, ya, paham kan? Senais menarik banget ya rasa dipaksa ya mesra Saya gue giling-gilingan. Nah kalau nu nanti terang ngeten di antara ngaji saya, ini kalau tahadus sinema. Ada santri saya jajai doanya Rasulullah, Allahumma firli jahli wa israfi wa khotai wa amti. Wa kulla zalika inti. Ya Allah, saya minta ampun semua sifat kebodohan saya. Kebetulan santri saya ini cerdas, dia bisa, bisa baca ikhya, bisa baca fatul Mu'in, dia ya sudah alumni, sudah sudah jadi orang kaya dia. Ya aneh dia, jadi orang suka, tapi sering ngaji sama saya. Ya, nah, Rono, gue gue mobil, gue kitab, terus gue saya ingin ngaji, ya ngaji. Nah itu perah roh nih budu, budu ya kue. Kok sakit kula mau ngaji sama kitab si budu. Budu itu begini contoh paling nyata. Misalnya saya punya murid Rukin dengan Mustafa. Mustafa itu alim, sama cok kitab, sama cok kitab, sama cok Fatul Mu'in ada orang Alim, Alim, nih alim, ya singgoten, misalnya sunnah rasul, omongannya ya hati-hati, gayanya kayak orang alim lah. Kayak sekarang ini kilah kalian, Dilo, naungan tertata, terus Sampai uang sawangannya kena napa sopan. Ya, sape lah cara lahir wae. Rohe nu beling, mau coba eh, ya mungkin jora iso. Nak mangan akeh bar ngorok. <laughs> Eh bar ku Soalnya sokae ngono lah. soalnya gak jelas ya. Tapi justru karena Mustafa ini alim, dia ambisinya ketua PBNU. Pikirannya itu sudah selera. Pikirannya sudah apa? Dan itu kebetulan tidak dibutuhkan Islam. Rukin gara-gara bodoh. Pikiran itu dagang. Dagang, nah ini kompetisinya nggak kuat, dia ingin dagangan yang Papua. <coughs> Paham ya? <coughs> Betul, dia ke Papua. Batul sate, bawa kelompok Terus di sana itu tidak ada orang Islam atau Islam minoritas. Terus dia bikin masjid. Karena tergugah oleh Islamnya dia. Artinya apa? Manu, kiai pun bisa bodoh kan. Rukin yang dipersiapkan Allah sing lahir bodoh ternyata pinter, yaitu isong nyebaro Islam yang Papua. Mustafa sing ditegur pinter tapi bakatane wis selera wis nafsu ambisi dadi ketua organisasi. Lha iku sing kiai kudu mikir, sing kulo ngaji sakniki kudu disaini pangeran kudu mikir kemungkinan itu. Bahwa kita ini tetap bodoh. Coba saya itu betul ini saya alami, saya itu punya santri. Banyak saya mulai dulu di sarang sudah ngajar, sekarang apalagi. Saya itu punya santri, itu gobloknya bukan main. Sekolah ora tau munggah dulu. Aku guru gurune teng sarang ya rodok mangkel. Ora tau munggah melarat bisa. Yo kriting kok urusan kriting. kritik kriting. wiran bisa gitu Oh sempurna, elek sempurna. Yo kok goblok bisa, aku yo gumon serang ganteng yo kok goblok bareng. Yo melarat ya, yo ya bareng. Artinya orang melarat kan guru mangkel ya sar atau salam tempel paham gitu. Orang melarat bareng malah ngel-ngel uang kan. Walhasil santri yang pinter ini kadernya paling diorganisasi Mungkin sebagian ya hanya selera, bukan kebutuhan Islam. Yes, kasusnya sudah selera atau tomat. Yang santri saya ini kebetulan, saking misinya dia itu kerja ilegal logging di Kalimantan, di pedalaman. Zaman itu tidak ada HP. Itu sering kirim surat saya. Karena dia itu tiap di tempat dia kerja ilegal logging yang orang-orang tidak jelas, mulai yang sholat, yang nggak sholat, yang mabuk banyak. Tapi dia tetap bikin musola. Bikin musola gitu. Ya nah, sing sholat ya wong limo, kadang sing sholat itu maghrib tok, ana sing subuh Pokoknya lima bukti wong iku gonta ganti Gus. <laughs> Nah, terus kalau Jumatan itu dia tanya saya itu karena kasus Jumat. Orangnya itu nggak sampai 40, puluh. Tapi tak tak duhur gak gelem. Alasannya wong Jumat Jumat kok duhur. <laughs> Lah ya masuk akal alasannya wong Piye to iya, Jumat Jumat kok Duhur. Nah Jumat ya Jumatan. Lah ini gue eling zaman ngaji. Mas ke goblok lah kan yo krungu-krungu. Nak syaratnya Jumatan iki wong piro? 40. Akhirnya nyurati kula. Iya Gusti kita ajak Duhur gak gelem jaluk Jumatan padahal wonge mau 20. Yo Jumatan ae sing Engko sing pangeran tanggung jawab aku. Iso umpamane Jumat jenenge Jumatan. Maksudnya aku lah nak wong alim tenan. Maksudnya kalau kan maca madzhab Ibu Larba, nak cara madzhab mama Malik ora cukup, Ahmad Ramal 6 cukup. Cara kalau kitab kan mun ngelotok cara. Mane dibantah mamatir amatir enteng. Gak aku sing tanggung jawab. Ya pentingnya nganggo nama kula ndekne gara kiai utawa alumni senior ngloro ilmu iki cuma tenang. wong 6. Jadi Gus Bak mesti menang deh, mikir. Mikir lah meriang tetep. Nah ini cerita saja. Jangan-jangan santri-santri yang dibikin Allah tidak alim memang dipersiapkan untuk menyebarkan Islam di Papua, di Bali, dan di mana-mana. Sementara yang secara lain ditegur alim prestasinya sudah selera ambisi ketua PBNU, ketua Muhammadiyah, mungkin yang jadi mufti, macam-macam. Yang nanti ujung-ujungnya selera ini kadang nggak jadi kebutuhan pokok nopo. Beliau itu paling wedi. Lalu kalau senang rugen, Mbak Mustafa ya bodoh. Senajan jangan lahir soal Mustafa. Soalnya imam Manggar, macam-macam. <laughs> apa lah. Mbak kula salaman ya nyucup tak jan, kula ora mboten ate salaman jadi. Nah, makanya pentingnya baca tasbih di sini kita tidak tahu. Wong kedunya ini udah mbok loro. Saya itu punya santri ini yang saya contohkan yang nyata-nyata. Namanya itu Rosidi, dulu ngaji sama saya. Itu orang Bali, Bali asli. Dia jadi orang alim sekarang, jadi kiai di Kalimantan. Ya gara-gara gitu. Biasanya orang Madura itu kan dagangan. Orang Madura, orang Medan, orang macam-macam dagangan. Dagangan di Bali. Ya sudah, karena dia sukses, ngajak pamannya, misanan, minduan, terus jadi komunitas. Lama-lama bikin masjid. Nah, ini gue ngerti-ngerti angkatan masjid itu gusis di Pondok. Di situ kiri, di sarang, kadang di saya. Mau ngerti-ngerti Islam menyebar di Bali. Lagi-lagi tadi. Lah Madura bakul sate santi-santi pedutan mondokno Alfia yo ya rapal wis pokoke ngaji yo ya ora mlaku lam yajri ku cara podo ora mlaku. Berhubung ora mlaku wis tau diri ra nyai bakul apa sate. Ya sudah gitu. Tapi skenario Allah sukses. Ternyata ini yang membawa Islam di Bali, di Irian Jaya, di macam-macam. Lagi-lagi yang alim mau bergelut, bertarung, ketua PCNU, ketua apa, kaitannya sudah selera. Nah kita tidak pernah tahu. Lagi-lagi kita tidak pernah. Apalagi di Indonesia, wong Gujarat kedunyan, wong Puncak kedunyan, saking kedunyan itu dagang itu Aceh, tok Pasai. Tapi membawa Islam dia, karena Muslim. Ngerti-ngerti, ya dakwah Islam, beda kan? Ngerti-ngerti orang Islam neng Pasai terus jadi kulo sampean. Baru kayak wong kedunyan. Saya itu dikijut ada nanti wong kedunyan, kok Islam baru kayak wong kedunyan, maksudnya baru kayak sopo. Nah di sini ini pentingnya ulama. Ulama harus bersaksi bahwa kita ini bodoh. Allah makfirli, jahli, wa isrofi, wa fotoi wa amti, wa kulla dzalika ini. Jangan kira saya yang PD ini tidak merasa bodoh. Saya merasa bodoh. Cuma saya PD karena bersaksi, sedang bersaksi bahwa Allah itu maha luar biasa. Semua skenario Tuhan itu luar biasa. Makanya kena jadi kiai, anak santri alim ya dihormati, kiai sing luwe alim. Tapi kue ojo milani nek iki sing luwih prospek kanggo Islam iso wae segara-gara alim dia pikirannya sudah selera. Sing alim pikirannya lugu <laughs> tapi dadi alatnya Allah menyebarkan Allah. Islam. Lan sampai sekarang tuh masih cukup punya uang yang sering saya beli kitab, kitab-kitab kecil kayak akidah awam, kayak kitab-kitab doa. Itu kalau santri saya dari Dayak, saya punya santri juga di Dayak di Kalimantan. Terus yang dari Papua, kalau datang ke saya minta ijazah tak kasih. Nah, memang mereka butuh kiai induk. Kenapa butuh ke Indo itu tadi kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, gobloknya itu kuman, mah nggak bisa. Iya. <laughs> Mulanya nak tak kandani aku saya ingin ngerasa iku Abdul kuwe itu. Mergo kuwe jadi kiai ini pedalaman. Aku jadi kiai mulyane raka ruan. Mergo ini daerah Lasem sarang wong alim Kalau Aku ingin mungkin derajatku dua ribu, Lho buka Islam nih Papua. Ya tapi dia cerita, tapi masalah kan itu agak orang jenengan gimana? Aku lagi pun hukum raro blek. Lain jadi anak pun mati. Kalau ngelan kalau jadi wong alim ya nak bangga nih, bangga nih ya jadi nobo ya, jadi cucukan nih wong paten paten yang tadi gitu. Islam yang pedalaman Papua, dan pedalaman Kalimantan malo ilegal nobo. Login, nggak sanggih tak kok, Gus, cari ilegal login jorok negara wah haram. Si tak pangan halal tau. <laughs> Eh, mak komedi dulu, gue ya Allah. Sementara bogor sebenarnya, mendingan. Tapi ya mesti loro istirahat nih. Negara itu ini raro. Dengar ada di ekstremis, gak ada di separatis. Jadi zaman kudu ngerti. Jadi dunia itu bahwa eke mojo subhanallah. Moho susi pangeran. Kita tidak pernah tahu. Oh serah tahu roh belas. Sing dikersana Allah piye kita tidak pernah tahu. Wes wae urip wis maca la ilaha illallah subhanallah bihamdi lewat kalimat ini sak dunya direzekini Allah. Kita wis ora manane mau suci ya Allah ku piye ya ora ro. Pokoke ro iku pokoke apa iku lakon ning dunia iku. Ngulon gak ada contoh kata gitu, betapa manusia itu dipermalukan Allah. Lalu wong sementing soleh, lah carane soleh ku piye? Wis pokoke ngerti nak dunya wae pangeran. Wis utangi akeh lah, penting soleh. Ojo geman ki ngutangi wong rawalin rokok. Kena wali ini kudu tangga akeh ora apa-apa, engko engko disaur pengiran. Kok tengah hati sofa iku wong soleh utangnya ada. <laughs> mati ya mati tenan itu ya mati ora urip. <laughs> Ditagih mek sing ora soleh. Dengar arepe pangeran. Iku kanjeng Nabi guyu. Tak guyu, guyu ngakak atsaku guyu nganti ngakak nganti hatta badat nawajidu. Nganti untune bam kelihatan saking bandri guyu Nabi. Umar bingung, Ya Rasulullah di adhakaka. Sing guyokno jenengan niku opo? Ngene, Mas. Ana wong mukmin jasa jasaya benayati Rahman. Wong loro padha bersungkem ngarepe pangeran. Gusti tiang niki utange kata mbek kula, ora iso nyaut. Mana mulai kena <laughs> diutang kena usah sahur mending soleh tuh. <laughs> Cara soleh kan sahur wae, paham? Ya? Cara soleh apa? Sahur. <coughs> Ya wis, aku ora iso nyaur ya wis. Nang ngono pek. Kabi ane rugen dikekno. Entek. Tange akeh. Akeh banget. Ke wong nek kadung kebulet utang kan nyaure utang nggih nganggo utang, ambek dinaikno sithik-sithik. <laughs> Gusti sithik. Gusti mentelas keapiane. Ya wis. Salam tiba no ini. Jadi kan ngoten aturan aturan pengadilan Tuhan nak keapiane salai mas belum, salai sing diutangi ra bayar mau. Dikekno rugi. Kaji Nabi mulai nangis. dot aina Rasulillah ini tentang riwayat hadis. dot aina Nabi mulai nangis. Barang barang nangis Nabi mulai senyum, mulai santai, mulai rileks. Tapi sing diutangi kekasih pangeran gara-gara sauri buru mengurusi kan agama, kuna kuno ngurusi agama. So kayak apa lah. Sisi pangeran gak mentol. loh. Sing tukang utangi dain cara bahasa Arab napa? ini sebagai bahasa Arab nak sing utangi dain sing diutang mati. kita usah apa lo maksudnya dia selakon rasa apa ngapa lo carane nyaur rasa mikir bahasa rapi Kulo eh? ge rate nang tamu, tamu elek tenan. Cara pe eh, sing utangi jenenge dae, sing diutangi jenenge mati. Napa Gus? Kowe mikir carane nyaur kok bahasa kok bahasa. Wong diutang itu penting mikir carane nyaur kok bahasa kok bahasa. Eh? Oh, ngelek kok. Lah yang diutang mesti nak mikir cara nyaur tuh Kemana tak kok bahasa Arabe. Kain apa apa? Madino oh, cah elek. butuh usah kok bahasa Arab jadi <laughs> penting mikir cara apa? Nyaur malah takok bahasa Arab Akhirnya pangeran niku dain ya. Tapi kudu dibacakno ben jelas. Dain iki. Lah apa semua ngutangi rugen ya padha melarat. Ya kan bingung. Akhirnya dain tuh mau ngene, si Dewi pangeran ngene. Ya pulan, Ungdur ilaha guna. Kaya delok itu apa? Ditutono swarga. barang dona swarga yang mewah itu, saking mewahnya surga itu orang itu bilang li ayi nabiyyin hadha. Awa li ayi siddiqin hadha. Awa li ayi syahidin hadha. Wah, Gusti, ini kak makome nabi. Kelas nabi yang masuk premium ini mesti kelas apa? Nabi. Paling tidak asidik lah, orang yang asidik lah, orang yang papan atas lah. Jadi pangeran, Dewi pangeran, enggak lah lah, liman atas sama. Ini. Gak nggak sing kelar tuku ya tak kena. Wama yamliku ya. Sinter sing kuat tuku suwargo niku. Jadi pangeran anta tamliku kamu bisa. Jadi kamu bisa anta tamliku kamu. Kalau cak apal hati anta tamliku kamu bisa. Nopo Gusti regane? Eh, rohin bebas no. Rohin. Mbok Gusti, utang lunas. Lewat itu hati sokai lho, hati sokai. Mulane sing duwe utang-utang nak sing ra saleh ra sahur. Nak sing saleh ora usah sahur. Tapi kudu yakin sampean kejadian yang ngono. Nak ra yakin kudu apa? Sahur. Oh, ayo. Akhirnya terus dawuh pangeran, "Khud biyadi akhika ilal jannah." Wis ke loro-lorone mlebu swarga. Sekali Nabi guyu kata badat nawajib. Nanti uang nak rasa oleh, rasa diutang. Paham ya? Wah, soleh-soleh, wah, stop. Mulanya lah, kue nak diutangi wong soleh, nak ajar soleh, tak dungan orang itu nyaur. <laughs> Nganti so nyaur, bar kue, gak duit. Mulane sekali sing utang gue wong soleh meyakinkan, duh kok ya Allah. Muga-muga gak kelar. Wani to nyaur bahaya. Bahaya banget. Karena tidak ada kejadian ini nanti. Ayo milih sih, milih sing utangi apa sing diutangi. Milih sing utangi syarat kudu sugih, Mustafa ya ora sugih milih sing diutangi syaratnya alim soleh kuwi ora ngono ae milih ndi. Lah ngutangi wong ora jelas sing diutangi ora jelas iku ora ono kejadian. Jadi Gus betapa Allah ku sayang ning gone wong soleh sampai teng akhirat wae cek dihormati. Wis inna waliyya wa alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas. Nomor loro iku kowe tak warai, sampeyan nak mlebu neraka. Iku kudu disikap sing mangkelno, paham kene. Dadi kira nek neraka kudu bengok-bengok, ojo oh, dingin-dingin ae. Mergo syarate wong soleh pas-pasan sing mlebu neraka iku ngenteni Allah tersinggung. Nek Allah ora tersinggung gak dilebok-lebokno. Tak warai. Dono kitabe, aku ngaji sakeh tak warai. Dadi jeng ben. Jeng ben nek ning ate. Iku wong Islam fasik-fasik iki yo mlebu neraka. Paham kan ya? Wong Islam Islam sing fasik itu yo Bareng mlebu neraka jejer wong kafir. Ya kafir peri, ya kafir tenang, Sese wong kafir gue yo ya komentar. Ma yuhni angka iman. Ternyata kowe jarine mukmin ku swarga ya jebule padha wae mlebu. Ku nak nganti wong kafir gak muni ngono iku Allah ngembarno gue ning Buar wong kafir muni ngono Allah tersinggung lah ya orang iso wong mukmin padha wong kafir. Lah wa izzatil makus la wa wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kad labati sinten sing apal tiba ngene ya wa wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kad labati adkhiluhumul jannata bi rahmati Warung Allah pireng nak wong kafir komentari iman be kafir ternyata bodoh. nyatane kaya mlebu rokok be aku Allah ternyata ora ora iso bodoh. wong sing ngikhlasno aku maca syahadat ikhlas gak musyrik tetep swarga adkhilu humul jannah ya eh, malaikat kuwi mlebokno swarga ngenyek wong wong mukmin kok padha pe wong <laughs> cara jawane ngoten kok ngenyek lah kuwi wong kafir pikir rukin meneng ae <laughs> meneng gak nyinggung gak opo wah iku bahaya Mulane kowe kudu mangkel oke sampai oh kafir iki komentar maksud kowe. Nah kate ora komentar. Suwe yo suwe. Lha iku mutafa kale, riwayat iku mutafak kalih. Mergo ana ayat rubama yawat naga kafaru laukani muslimin. Jadi soben ngono saat di mana wong kafir itu seneng umpama jadi. Islam. Akhirnya bareng Ruhin diangkat ning swarga wong kafir, duh atuh oh fase kelas Islam. Itu disebut rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu Paham kan Jadi gue kudu manas-manasi supaya wong kafir iku komentar. Terus ketika wong alim. Nah ini kalau rasa alim tak wari carane. So nak lebih rokok, paham gitu. Sampeyan wong alim pun nak mlebu neraka. Perkarane jadi di ilmu ra iso Ibu sopan itu ya turu kaki mari roka, muter-muter neng rok. Udah ditontonan. tontonan. Wah, udah di tontonan neng riwayat itu tanggal itu aktabu. Nanti susah brodol-brodol. Semoga uang alim ya untuk salam tembak uang macem-macem. Uang kultus untuk salam tembak, wah yuan yuk gampang, soalnya gampang gampang. Tapi uang petewu utek materi, itu rokok nanti. Nanti sange kangen mangan duit, terakhir jelas itu Orang belas menggunakan itu kan terus jadi ususnya brodol-brodol. Terus jadi tonton Azin rokok takoi. Bukankah Anda yang menyampaikan ilmu, wong alim mubalek sing no ilmu kiai ya, tapi aku ora ngelakon, akhirnya nasibku ini. Terus dinyak wong alim. Bareng boleh dinyak Allah yang tersinggung. Tidak bisa. Orang itu tetap tidak sama dengan kalian. Saya tidak pernah meletakkan ilmu pada hambaku kecuali saya niat mau angkat ke surga. Diangkat nih suara. Tapi yang ngenteni dinyak kok paham. Balik ngenteni dinyak. Paham <laughs> ngenteni napa? Jadi ini penting. Nah, itu iya, Allah itu kita curhat, Bola balik sing sakit itu kita nak mau maca subha. tengah, ngeten. Kadang kita di saat ini uang ngenteni dinya. Jangan misalnya kayak Ruhin. Saat so kan ngenyek separuh. gua terus sing kepengen nyoda kayak Rufin separuh. Tapi nak sak desa menang kabeh terus yo ya dingin kabeh. Akhirnya ya ketemu ya mau takok ning dihen ngono to. Jajal lah wis. Ruhen usir kok disane. Kok terus ana sing sak ya mau rumah gue. Memang sebagian rahmat itu bergantung ngenteni dinnya. <laughs> Ngono maksud paham. Jadi iku wis sunai pangeran ngono. Yo ya jajal lain arep berjo. Wis ngono. Mulane wong nak dibojo judes kan yo. Ya, iku kudune wali. Ke apa perso? Ganjaran sodako ra kaji rakuat, zakat rakuat. Satu-satunya kemungkinan dia numpuk ganjaran ya dipisah ibu cuy. Diamu ibu cuy, diamu itu anggo akhirnya madlum. Gara-gara madlum ganjarannya akeh. Poinnya akeh. Lah wong sing kere ora ana wong nyek, entuk poin kopo. Paham ya? Mulane sing dinyek kudu matur nuwun, iku memperbanyak apa? Poin. Mulane ning Ukut dulu dari ana cerita, ning wali marat, pegawai yang golek kayu ning alas. Wah, anggere kancane dolan padha wali ne padha wali Abdal iki bojomu. Teng alas larut dawa, bojo kula teng hutan, muga-muga ora bali pangan macan. Saking eleke sing wedok. Lha iku kancane pas sampe mulai ketemu ning dalan niku kayune diangkut macan, saking keramate wali mau. Wis walhasil lho zaman sing judes mbok mati mbok pegat ra Nah, biasanya mati angel yang judes semua <laughs> itu. Awet biasanya itu. Suatu saat itu, wali ini Abdul Lu dulan meneh. Ya, dalam pas ini hutan meneh, yang lanang ini. Garwani jenang temputi, oh nanti tidak, tengah alas. Dia jenang juga no, selamat. Entah sih, anak menayi mungkin sekedar malir. Oh, sopang. Akhlaknya itu, hatanatil kuluk, orang asing, usayatal kuluk. mulai runtusan kabeh mikul kayu dipikul dhewe Kenapa kita kue di sini? Kerawat sama orang tiga macan, kok saya kibo pikul. Zaman bujuku juta sih, kok Allah mari keramat sih aku. Coba cukup ape keramat itu hilang. Paham ya? Mulai wali-wali keramat itu bujurnya mesti juta juta. Jadi kan udur roh dong. Mau saya dimilai bujuk juta sama keramat, juta sama solihah. Lalu kalau dibujur orang ngamuk aku juga ya susah. Susah kuwi ora ngurangi keramat. Yes ya, ngono pangeran gawe. Jadi kan kita itu lucu. Wong ngaji kula teng mriki kabeh wong lucu. Lucune ngene. Kita kan yo iman, termasuk ganjaran itu ya sodako, haji, zakat. Termasuk ganjaran nyabari barang sing ngecewakno. Ilal ladina amanu wa amilus solihat wa wa tapi pas kesabaran tuh saatnya datang, bojo ngamuk, anak manja, protes, konco salah paham. Pas ke, pas momen ini datang kita kecewa. Terus gue untuk ngamal lu lewat topo. Mana mulai ijo ngaji kulon, wis pokoke kok nak bojo ngamuk sampai aset. Napa? Aset. Napa? Aset bangsa dan negara ini. Jadi nak sedina ngamuk pitu untuk gajaran bing pitu. Pitu bing 10 pitung puluh. Karena tak bulan, karena setahun biar habis berang tahun? Bila? semangat. Wah, itu sentak keramat ya. E, Paham gitu. Terus masalah subhanallah ini termasuk artinya ngoten. Jadi maha suci Allah itu macam-macam. Nah yang keempat ini sing elek. Ini kira rumah tenang. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat takjub. Takjub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane Mbah Suci apa. Iku eh, ironisa subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lalu kulo mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dewi bapak wae. Begini, Ma'ruf Al-Karsi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya, Mas Subhanallah artinya kan mau suci, Allah yakin gitu. Yakin Ya. Suatu saat ada seorang mursid. Kalau nggak salah itu Abu Yazid Al-Bustami. Pokoknya orang mursid-mursid dulu. Beliau itu keramat usul. Ya keramat betul. Keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter, paling pinter ilmu nih. ibu tirakatnya ngelangkai Abu Yazid, ngelangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih ya, banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abah Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul? Sementara ibadah saya sedang langkai Anda. Jadi Abu Yazid, apa usul itu gampang. Hmm. Karung ning guri, gurunya itu punya corok ini kedelil. Kedelil itu, itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah misalnya. Kedelil itu ning guri itu dolen neng pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, dibawa nopo diangkut dengan apa kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Utuh kok Abu Yasin. Fawa wa kadzabta ma tabahta wa walakin sabahta sakti. Utuh kok Abu Yasin. Yo iki sing mari kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antak ala hadal fi'lan. Kamu merasa diri ada suci gak pantas nglakoni ngangkat kan. Terus kowe muni subhanallah. Saleh Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dia gak terima subhanallah aku butuh tuduh ngono dia akan mensucikan dirinya sebetulnya bahwa dia tidak pantas tertuduh <laughs> sebagai penginceng rondo <laughs> mulanya ada muni jancur aku lebih apik <laughs> paham gak jauh tadi curiga gak ada muni apa timbang muni subhanallah tapi Paham ya? Jadi kapan-kapan nak di sini dicurigai wong menapa? Abu sih tuh kok. Sawabu, masa bah tawwa, walakin sabah sak. Demi Allah, kue orang mau cetak ning awak dhewe, tapi orang mau cetak ning Allah, tapi nasbihno awakmu mudi. Malah rata-rata wong alim sing alim alamatanan para pangeran biasa. Kulo kerja ge biasa ra ketunan. Kulo saya saiki teng pasar biasa. Lugo teng parkiran, lugo nego-nego rusuh-rusuh biasa. Karena saya itu khawatir, kalau saya pakai status saya, aku ora pantas yang pasar, ora pantas diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Lalu pulau misalnya kerungu, mau ngerasa seneng pulau, misalnya Maupun buat nanti kalau kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, fawawah, masa fakta walakin sepakta masak. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, dia agak terima kan bilang subhanallah. Lu nak Allah kan gak ngarah di dosa nginceng. Gak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya, makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi tinggu nabi no awae dewi dewi. Lalu urip wis di kayak biasa gini. Kulo ya di masalah, di utang, di masalah, di ya saya punya dosa punya. Tambah no kabeh ben urusane pangeran. Yang penting kita mau maca tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing no perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku kono tenan sampean menjadi ahlul jannah amin guys Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel neraka. Wis jawab ya. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune nganggo bego apa kowe? Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku cebloke tok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah, iku golek kontraktor di sing sanggup nggih kedalaman. Jadi wing-winge iki, Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalaman itu paku bumi mau biro piro paling berang puluh meter gitu berang puluh meter kan Iku gak agen rokok nih. Ojo nyontono aku ini sakit. Iku mulai wong diceblok no, tok ngisor yo ngantai nih bilang, ta gak Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. wajah wis ini wai-wai. Nah, wes yakin ya. Nah, Swargo bentuk ngene iku rokok yakin ya. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabab. Sebabnya yaiku kalimat la ilaha illallah. Wa bihadil kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah rokok be tiga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafat la ilaha illallah pas didapok Swargo sing orang lafat mau blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah. Yaiku sing lafadzno dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Lha artine betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dasate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu digawe angel-angel nggo apa ya mau ikut tok. Lah kok terus gawe bumi pangeran? Lho mergo sing lafadzno la ilaha iku menungso, menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Tiga bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Yaiku dikai kesempatan berpikir. Lah engko sing berpikir bener terus salam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah sing ora nak. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Nah. Terus ana kata-kata to mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno ya mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku di Baroba ben mangan ning bumiku gak apa-apa sementing eling aku rukin ben. Wong kafir ya ben akeh kesempatan nganti mati. Rizki ini cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitannya dunia mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdih. Jadi kemana ini disebut Wong. Wa fa innaha salatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ini ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? Lah lha lho sing asli ki sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk ne wong Allah dawuh falam, falam ngerti, ngerti iku ilmu. Ora penting napa jumlah. Lah kula jumlah-jumlahan jenengan diwakai jenengan, jenengan wong nganggur. Moto pira wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahi yo ya digawe krana kalimat la ilaha Nah, itu sing disebut kalimat hakin alihah nahya wa alihah namut wa alihah Insya Allah taala menawa minal amin. Jadi kalimat ini luar biasa. Lalu kalau suwon sing ngaji itu mriki ambil tahlil itu suwi-suwi. Aku no. senajan to sak kalimat terang kalimat itu terang. tentang naruhan narukan nak tahlil suwi-suwi, rakyat ini kalau kula cepet. Dosungkan kok. Agar dia ini yang sepuh tahlil suwi Sedih sedilulah penting mau ikhlas. Nah ikhlasnya ping telu ya ping telu. <laughs> Benang bar nang wis penting napa? Ikhlas. Tapi dari kiai itu yang ngono, wong-wong biasanya gue sedih loh ya repot, ya suwi ya repot. Atau suwi bergajaran untuk suwi waktu. Nah. ngono ngono ae. Wong nom nom ya kurang ajar, ngger. Tahlil sipir bae iki sing guri sampe waduh ora suwi. Tapi akhirnya semua baru tahlil pimpin Gus Pak wah cepet nih mesti. Dan tahlil kalau cepet. Mula anut Kiai Sarbini jadi Kiai sehingga Istanbul pertama ini jenenge Kiai Sarbini. Ya iki rada cerita orang sanate nanti. Tapi ora sanate orang kita kitab iku lho fair. Nah tenggene dunia pesantren apa dunia nopo lah istilah ini ono jenenge Istanbul Quran tapi gedene cuwili. Riyen sedurunge fotokopi nek sakniki sing didol-dol opo iki. Niku teng Kudus mung selawe ewu niku. Teng pasar Kliwon niku. Sing setampil napa? Cuwili niku. Mau nah, iku lah, ngomong solong Jakarta aku lah tak karung. Setampil napa? Cuwili gawe koyo kuno gawe go jimat kene. Ya. Mboten niku dia asli riyen sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini niku gue generasi keempat gitu, yang daerah pulau. Nah, dia terkenal wali itu senang nih sambut, jadi dia mau bapak. Terkenal ini kalau gak ada tunggal. Tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkara ini. Aku sapal sambel minyak uang. Gue <laughs> boleh ya oleh wae ketemu. Nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi masyur cerita. Eh, karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi, beliau karena ya uang alim mak naik saya saya naik kalau hasil teko mau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun kis kula urusan kata mulai. Mau coba pisan tuh sehingga gawe mangkel, perkara di sebelah nasi sapi mau ngelapan lalu pisan terus mulai. kalau hasil sesuai kan seminggu itu dengar kalau saya Bet itu geremeng perkarane di sebelah nasi sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, sesi wali emosi juga tersinggung. <laughs> dari udang wong jare. Udang wet wet wit kelopak cara mriki ya, oh, Ketok ketok. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajen loh timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan sapi urip gudi dicancang. Mesti kan jompat dong. Ya jompat kan mung sisi tok kosong. Sekitar bini teko oh, disen wong akeh muni bisu langsung jompat. <laughs> Bis langsung jumpa, tapi ini budur. Hmm, Bis kutak wis jumpa, tapi menang nganti bang. Sangking keramat iki. Akhirnya sesungguh suga mantan ku. Lumpun ya nak wonten cekak mau cekak. Sangking keramat. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ngoten. Ada yang daerah kulon, yang gambar pertama. Nah, Mbak Khalil Bangkalan, bener mau ngalim mana aneh, melani kena orang ngalim rasa aneh aneh. Biasa aja. Nah, Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Masari. Itu parah menang. Karena dia orang alim ya punya pesantren. Nah, kenalkin wong mati mayat loh kan. Karena ya wong mati. Yai bro nyuwun yang nalkin jenengan itu, Nah, nalkin malah lucu ora kok. Kayak mutin-mutin diwaca cito-cito terus man pertama boleh kan? Kalau naik eling talken eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nanti sowan guru SD. Yo oh, yo ya, cerdas tangan. Gus lo badhe tanglet ya, jenengan. Pulau kemarin di, di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya eh, ujian ini mungkar nakir dibocor kiai. Ya, akhir udah dibocor orang kiai kok terima ujian. jono, Jadi dene ben tingkat kelulusannya tinggi, cara dene sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Bareng gak dituruti alasan itu ini gimana? ujian yang mungkar nangkir ujian dunia akhirat wae dibocorkan para kiai kok terima ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Ketua aku. Saya Gus ketua sekolah dia nilai. <laughs> Ah, oke, <laughs> tapi tapi mari mari cerdas. Pikiran niku mari cerdas. Ya kena dinut tapi mari cerdas. <laughs> Lah ya umpama umpama ujian karena akhir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor naon. Biasa toh? Ben koi marok buka jawab Allah Rabbi. Pamane. Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Mbak tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Cio, cio, aku Khalil ya, ci bangkalan. Pokoknya kayak takoi malaikat, pengiranem sopo, nabi sopo, jawab, ya mending ngenteni Mbak Khalil. Jadi mana ya tuh? Mirip. Enggak neng jahliya liya ngono. Eh sih iya, aku kuat iya. ya oke ibu mulang yang ngertakoki malaikat mau keteni ini Khalil. Ya. raro ora roh terus piye malaikat enten. <laughs> Mbah Khalil iki gurune bahasa mazhar Ya ampun. Lah jare tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil, jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketuaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkoro kan akhirnya malaikat nggak cepi. Malah saya kira masyur. Ki Bisri wabe Gusmus Nabi Dato orang. Pokoknya nak neng Swargo, utawa neng Mungkar Nakir, kok itu kok ingin ini ketua rombongan. Ketua rombongan ini mati, kok ingin saya ini malaikat. Kowe nak biasa nih Ki Bisri, kok enak tak kok iwong Mungkar Nakir jadi ketua apa? Rombongan. Salam mati se, yang ini kita dine dari kau ngerti dia apa? Ketua rumah Pun ya, jadi sampean saya paham ya, kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Nah, tentu kan mereka terus diberi ruang berpikir lah. Di Disinilah digawe itu. Bet awalam amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakar. Kamu saya kasih umur, di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing railing di salano pangeran, mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa? Awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man Pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dul Hijjah nggih napa wal fajri wa napa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan ini nggih diwaos Enak kalau ya apal, masuk di ini apal. Mungkin-mungkin gitu. Pokoknya pulau sampai mungkin tujuh bulan ke depan gitu. Pokoknya sampai-sampai apal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari saya tapi Bakar satu yang ngarangi anak Sutolibin itu. Sanat saya ini kitab ini kitab ya. Saraya itu kalau sanat saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundut itu sewu telung atas Terus awal banget, ini nembe sekarang kan saya patang atas tiga enam ya. Beliau itu abad tiga belas terus terus beliau itu punya murid namanya Kia Abdul Manan terus sarahnya Ikhya itu yang ngarang nya orang Jawa. ya Jabet yang Yaman, Jabet itu Budi Yaman. Beliau punya murid namanya Kia Abdul Manan. Kia Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdul Ki Abdul dia anak jenis Kia Mahfud Termas. Paham ya? Ki Mahfud Termas di murid alim jenis Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik, Mas Kumambang Budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Kiai Fakir di murid Mbah Zubair. Mbah punya murid putranya Kiai Memun. Kulo ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya kulo Mbah Mun, Kiai Zubair, Kiai Fakir, Kiai Mahfud, paham ya? Kiai Ab Abdullah, Kiai Abdul Manan, terus saya ya, Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, Iana ya itu itu malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang arang Iana ya itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah satu. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi saya tapi Bakar Sato itu punya kakak juga guru beliau namanya Said Umar Sato. Said Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Said Umar Sato. Said Umar Sato punya adik namanya Said Abi Bakar Sato plus muridnya. Yang ngarang tuh tolik. Jadi misalnya sanat saya malah dekat lagi karena ya dekat kan. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanat. Pentingnya sanat itu tadi. Orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini, jadi dunia tiga w wono pakanan ganti pangan, wono itu ganti rabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafadz oleh ramangan ayo lesu. Ya sudah begitu ngomongnya kemana-mana. Wiridan terus gak mangan yo lesu. Wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh. Dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ndak yo iso ngomong nona wiridan tok ramangan mangan lesu ra yo iso. Wedhus wero nak waya mangan itu yo mangan ben lesu. Wong ngomongan ngono kok bangga, apa? yo omongan ngono kok. Wedhus yo ro nak ra mangan iku lesu. Mulane nek mangan mangan. Lah ngono omongan ngono kok bangga blok blok. Bangga yang ngomong khase wong alim iku iku mau neraka digawe koyo ngono jerone kanggo sing ra ngrasatno la ilaha illallah. Swarga digawe mewah ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadhil kalimah. Lah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir Allah gawe dunia, yo gawe rizki disebut awalam nu amirkum ma yatadzakkaru fihi man lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Eh bener dewe bapak mau hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranem ya koyo pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, akhire pikiranku koyo saya Zabiti mergo maca karangan beliau. Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromen. Imam Haromen niru Kopal Sohir. Niru dure akhirnya niru Ibnu Umar. Kan guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik niru Imam Zuhri. Ya guru Imam Malik jenis Imam Sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenis Imam Nafi, Imam Nafi di guru jenis Abdul bin Umar, Abdul bin Umar di guru karuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah aku nganggo paham wong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Sapi nggih napa? Bedane ra omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu ya, mangan yo Karena aku lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi, ya. tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran angenya wong sing berpikir ngono iku ula ikakal anami balhum napa? Aduh, tekse wis kaya anam. Anam iku apa kan artine anam? Raja kaya jare raja. Bon <laughs> ge jelas ge dados kula waca malih hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane ge gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah. Kok saiki la ilaha illallah dimusono. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha illallah. Pun kalau awas ya ping gitu. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillah mil al mizan wa muntaha al ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. الحمد لله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش value Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka. Silahkan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk berlangganan kami, silahkan klik subscribe channel Ngaji Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.